Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Wa qad ishtaharatil alfiyyatu wa hafidhahat tullabu libasatati nazmiha Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin ya di sini beliau masih dalam pembahasan ya muqaddimah yang terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik itu tersendiri Dimana pada pertemuan yang lalu ya kita membahas mengenai keistimewaan atau karakteristik yang dimiliki oleh Alfiyah Ibnu Malik. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ya, khidmat atau sumbangsih para ulama terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan wa qad alfiyatu wa hafidhahat tullabu libasatati nazmiha. Dan sungguh Alfiyah ibnu Malik itu menjadi terkenal dan juga para penuntut ilmu itu menghafalkannya. Libasa poti nazmiha. Karena mudahnya nazom tersebut. Ya, atau sederhananya nazom tersebut. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, kalimatnya lisuhu lati nazmiha Ya, jadi salah satu alasan mengapa Alfiyah Ibnu Malik itu menjadi masyhur, terkenal itu karena nazamnya, syairnya itu mudah. Ya. Kemudian wasuhu lati fahmi ma'aniha. Dan juga ya makna-maknanya itu mudah dipahami. Ya, kalau di Dar Ibnul Jauzi tulisannya wa wuduhi ma'aniha ya dan jelasnya makna-maknanya ya kalau maknanya jelas maka mudah dipahami kemudian wali anna tartibaha mulaimun litullabi dan juga mengapa Alfiyah Ibnu Malik itu menjadi masyhur terkenal karena ya karena susunannya itu cocok atau sesuai bagi para penuntut ilmu fitadarruji fi dirasatin nahwi. Ya, kalau penuntut ilmu itu ingin bertahap dalam menuntut ilmu nahwu. Kama annaha hadhiyat bihtimamil ulama'i. Sebagaimana Alfiyah Ibnu Malik itu menjadi istimewa karena perhatian para ulama terhadap Alfiyah Ibn Malik. Maka ya kita mengetahui uh, ulama Nahwu itu memberikan perhatian yang besar kepada Alfiyah Ibn Malik ini. Faminhum man syarohaha. Maka di antara para ulama tersebut, itu ada yang memberikan penjelasan terhadap Alfiyah Ibn Malik yaitu membuat syarahnya. Wa minhum man nasaroha. Dan di antara para ulama ya yang memperhatikan Alfiyah Ibnu Malik itu ada yang menarasikannya. Artinya tadinya berupa bait syair, kemudian membuatnya menjadi narasi, mendeskripsikannya, membuatnya menjadi prosa. Wa minhum man a'rabaha. Dan di antara para ulama tersebut itu juga ada yang mengi'rab bait-bait dari Alfiyah Ibnu Malik. Wa qad kathurat syuruhuha ma baina mushabin wa mujazin. Ya dan sungguh syarah-syarahnya, penjelasan-penjelasan dari Alfiyah ibn Malik itu ada banyak. Ya. Di antara yang panjang lebar sampai syarah yang ringkas. Idhafatan ilal hawashi wat-ta'liqati ala aktsari syuruhiha. Ya, di samping itu atau bersamaan dengan syarah-syarah tersebut itu ada hawashi. Ya, catatan kaki atau catatan samping dan juga ta'liqat yaitu komentar-komentar ala aktsari syuruhiha Ya pada banyak syarah-syarahnya. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu memiliki banyak penjelasan syarah. Selain itu, biasanya syarah-syarah tersebut itu didampingi oleh hawashi, catatan kaki atau catatan pinggir, dan juga komentar-komentar. Ya, dan ini menunjukkan betapa besar perhatian para ulama terhadap kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Wa min syuruhiha wa hawashi syuruhi al-matbu'ati ma yali. Dan di antara syarah-syarah dari Alfiyah Ibnu Malik dan juga ya hawashi, hasyiah dari syarah-syarah tersebut yang tercetak itu adalah sebagaimana berikut. Al-awwalu yang pertama syarhul allamati Abdillahi ya syarhul allamati abdillahi bahaiddin ibni abdillahi ibni abdirrahmani ibni aqilin yaitu syarah dari al-allamah abdullah utin bin abdullah bin abdurrahman ibnu aqil al-mutawaffa sanata tis'in wa sittina wa sab'imi'atin lil hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 769 Hijriyah. Wa min ashhari syuruhiha. Dan syarah Ibnu Aqil ini merupakan salah satu syarah yang paling masyhur, paling terkenal. Ya, bahkan ya biasanya kalau orang mendengar Alfiyah Ibnu Malik maka syarah yang pertama disebut adalah syarah Ibnu Aqil. Wa akfar wa akthariha intisharon. Ya wa akthariha tisharon. Dan syarah Ibnu Aqil ini juga merupakan salah satu syarah yang paling tersebar luas. Wa aqrabiha tanawulan. Dan juga merupakan salah satu syarah alfiyah yang paling mudah didapatkan. Waqad qila fihi wa fil alfiyati ya, dan sungguh dikatakan mengenai syarah Ibnu Aqil dan juga mengenai syarah alfiyah dan juga mengenai alfiyah itu sendiri ya ada yang mengatakan li alfiyatil habri bin malikin bahjatun ya alfiyah dari al habr ya al habr itu al alim Ibnu Malik itu terdapat keindahan. Ala ghairiha faqat bi alfi dalilin. Ya, keindahan atau kelebihan tersebut itu kalau dibandingkan dengan yang lain itu sampai melampaui seribu dalil. Kita lihat catatan kaki dari Syekh Abdullah Al-Fauzan fihi mubalaghatun Ya dalam perkataan faqat bi alfidalilin itu terdapat mubalaghah. Ya hiperbola. Wa inna ma dzakartuhu min ajlil baitil ladzi yalihi. Ya dan sesungguhnya saya menyebutkan bait ini hanya karena ya bait ini itu ya mendekati definisi atau pujian terhadap uh, syarah Ibnu Aqil dan juga Alfiyah. Ya, tapi beliau mungkin merasa tidak ya serak dengan mubalaghah ini, ya terlalu berlebihan pujiannya. Alaiha syuruhun laisa yuhsa adiduha. Dan Alfiyah Ibnu Malik ini memiliki syarah-syarah yang tidak terhitung jumlahnya. Wa ahsanuhal mansubu libni aqilin. Dan yang paling baik dari syarah-syarah tersebut itu disandarkan kepada Ibnu Aqil. Ya, ini menunjukkan keutamaan syarah Ibnu Aqil ya, terhadap syarah yang lainnya. Kemudian fi hadal kitabi husnut tansiqi. Di dalam syarah Ibnu Aqil ini terdapat ya pengaturan yang baik wa taqsimi dan juga pembagian yang cermat ya terdapat cermatnya pembagian wa wuduhul ibarati dan juga syarah Ibnu Aqil ini memiliki ungkapan yang jelas wa sulun fil fikroti dan juga alfiyah atau syarah Ibnu Aqil ini memiliki pemikiran yang mengalir basata abyatal alfiyati bitariqatin sahlatin. Dan beliau Ibnu Aqil rahimahullahu taala itu menjelaskan bait-bait dari alfiyah ini dengan ya, metode atau cara yang mudah. Wa mithalin wadihin dan juga dengan contoh-contoh yang jelas. Hatta innahu yuhallilul mithala wa yu'ribuhu in kana thamma hajatan ila i'rabin. Ya sampai-sampai beliau itu merinci contoh-contoh tersebut dan juga mengi'rab contoh-contoh tersebut. In kana thamma hajatan ila i'rabin. Ya jika beliau melihat ada keperluan bahwa contoh tersebut perlu di i'rab. Ya. Kemudian wa ala syarah ibni aqilin iddatu hawashin. Dan ya, syarah ibnu aqil ini memiliki beberapa hasyiah yaitu beberapa sumbangsih para ulama untuk memberikan catatan kaki atau catatan pinggir terhadap syarah Ibnu Aqil ini. Ya. Minha Ya di antaranya hasyatul Khudhari. Ya Wasuyuti. Yaitu hasyah dari Al-Khudhari dan juga hasyah dari asuyuti Ya, tergantung cetakannya, tapi biasanya kalau di cetakan yang lama itu syarah Ibnu Akilnya dalam kotak seperti itu. Kemudian catatannya ada yang di samping, ya mungkin juga ada yang di bawah dan lain sebagainya. Wa qamal ustadzu Muhammadu Muhyiddini Abdul Hamidi bi syarhi syawahidi wa i'rabiha. Dan Al-Ustadz Muhammad Muhyiddin ya, Abdul Hamid itu beliau membuat syarah atau penjelasan dari syawahid ya atau ya contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Aqil rahimahullahu taala dalam penjelasan beliau. Wa i'rabiha ya dan juga menjelaskan i'rab-i'rab yang beliau berikan. Ya, yang diberikan oleh Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Wa ta'liq wa ta'liqi fi ba'dil mawadhi'i. Dan juga Syekh atau Al-Ustadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya, rahimahullahu taala itu juga memberikan komentar terhadap beberapa atau pada beberapa tempat. Kita lihat catatan kaki. Ya. Yukhadu alaihi annahu lam yu'an bil ayatil qur'aniyyati perlu diperhatikan bahwa ya Ibnu Aqil rahimahullahu taala itu dalam penjelasan beliau itu tidak banyak ya didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an. La bi tafsiri ba'di kalimatiha ya, tidak dari tafsir dari sebagian kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an wala bi'irabiha dan juga tidak dengan i'rab-i'rab ayat Al-Quran tersebut. hadza janibun labudda min mura'atihi. Ya padahal ya ketika kita berbicara mengenai ilmu bahasa Arab, maka tafsir dari kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an dan juga i'rabnya ya janibun labudda min mura'atihi. Ini merupakan sisi yang tidak boleh ya atau sisi yang harus diperhatikan. Ya, tidak bisa tidak atau harus diperhatikan. Wahia laisat kasi wahia laisat kathiratan fi syarh ibni aqilin. Ya dan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga tafsirnya dan juga i'rabnya itu tidak banyak terdapat dalam syarah Ibnu Aqil rahimahullahu taala fi hini annahu yatawassa'u fi syarhi ba'di syawahidi. Sementara eh, Ibnu Aqil itu meluas. Ya, meluas pembahasannya ketika menjelaskan mengenai ya syahid-syahid yang didatangkan untuk mendukung penjelasan Ibnu Aqil atau penjelasan Alfiyah Ibnu Malik. Ya, beliau meluas pembahasannya ketika menjelaskan syahid-syahid yang bukan berupa ayat Al-Quran. Afallahu anhu, ya semoga Allah mengampuni beliau, wa jazahullahu khairan, dan semoga Allah ya, membalas beliau dengan kebaikan. Ya, kebaikan yang banyak. Kemudian kita kembali ke atas. Athani, syarah yang kedua, penjelasan yang kedua. Syarhu Bani Ummi Qasiminil Muradiyi. Ya, syarah dari Ibnu Ummi Qasim Al-Muradi. Wahuwal Hasanu bin Qasimin ya ibni Abdillah ibni Aliin al-Maghribiyi al-Misriyi al-Maliki. Beliau adalah Al-Hasan bin Qasim bin Abdullah bin Ali Al-Maghribi. Ya, Al-Maghribi itu yang sekarang ya Maroko ya, atau Aljazair ya. Kemudian Al-Misri. Ya, dan juga ya barangkali dalam perjalanan penuntutan ilmu beliau, beliau banyak menghabiskan masa di Mesir. Al-Maliki. Ya, dan beliau berarti ya madhab fikihnya itu disandarkan kepada ya Al-Maliki. Al-Mutawaffa sanata tis'in wa arba'ina wa sab'imi'atin lil hijrati. Yang beliau, yaitu Ibnu Ummi Qasim, itu wafat pada tahun 749 Hijriyah. Wa urifa bani Ummi Qasimin. Dan beliau itu ma'ruf, ya kenal sebagai Ibnu Ummi Qasim. Ya, siapa Ummu Qasim? Wahia jaddatuhu. Ya. Ummu Qasim itu adalah nenek beliau, yaitu Ummu Abihi. Yaitu ibu dari ayahnya. Ja'at minal maghribi. Ya, Ummu Qasim itu datang dari Maghrib. Fakanat ya syuhratuhu tabi'atan laha. Ya maka ya keterkenalan dari Ibnu Ummi Qasim itu mengikuti nenek beliau. Ya, atau diikutkan kepada nenek beliau. Wasmu syarhihi ya dan nama dari atau judul dari kitab beliau yaitu syarah beliau terhadap Alfiyah Ibnu Malik yaitu Taudhihul Maqasidi wal Masaliki Bisyarhi Alfiyati Bani Malikin. Ya judul kitabnya yaitu Taudihul Maqasid wal Masalik ya bisyarhi Alfiyah Ibnu Malik. Wal kitabu matbu'un fi sittati ajzain. Dan kitab tersebut itu dicetak dalam 6 juz ya atau 6 bagian. Ya taqa'u fi mujalladaini. Ya, dan dicetak dalam dua jilid. Ya, enam bagian tersebut itu dicetak dalam dua jilid. Hasabama indi. Ya, sejauh yang saya miliki. Artinya cetakan yang beliau miliki itu dalam dua jilid. Ya, dan tentu saja ya bagaimana bentuk jilidnya yaitu tergantung dari percetakannya. Wan nasyiru ya dan e, percetakannya yang dari e, edisi yang beliau miliki yaitu Maktabatul Kulliyatil Azhariyah. Tu ya bisa tu atau ti tergantung menyifati maktabah atau al-kulliyat. Yaitu maktabah atau percetakan dari maktabah al-kulliyat al-azhariyah. Wa alaihi syarhun wa ta'liqun dan Taudihul Maqasid wal Masalik ini itu ada syarahnya lagi. Ya, ada penjelasannya lagi. Dan juga ada ta'liknya, yaitu ada komentarnya. Yaitu Lidukturi Abdirrahmani Sulaiman, yaitu eh, buah karya dari Dr. ya Doktor Abdurrahman Sulaiman. Wa ala hadha ta'liqi ta'aqqubatun kathiratun. Dan terhadap takliknya Dr. Abdurrahman Sulaiman itu terdapat ya komentar atau ulasan yang banyak. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya hiya lidukturi Ali ya Aliin ada Abud atau Ubudin As-Sahi fi kitabihi al-muradi. Komentar atau ulasan tersebut tadi itu adalah buah karya dari Dr. Ali Ya'bud As-Sahi dalam kitab beliau Al-Muradi wa kitabihi Taudihi Maqasidil Alfiyati ya, dan juga kitab beliau Taudiyah Maqasid Al-Alfiyah. Ini menunjukkan ya terdapat banyak lapisan ya Alfiyah Ibnu Malik itu disyarah. Ya, kemudian syarah itu mungkin ada yang memberikan komentar. Ya, kemudian komentar itu juga diberikan ulasan. Ya, menunjukkan ya salah satu keberkahan dari Alfiyah Ibnu Malik. Ada begitu banyak ulama yang memberikan perhatian besar terhadap kitab ini. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu yang ketiga syarhu benin nazimi yaitu syarah dari Ibn syarah dari Ibnun Nazim yaitu putra atau anak laki-laki dari An-Nazim yaitu Ibnu Malik tersendiri. Ya, jadi putra beliau itu juga memberikan penjelasan terhadap Alfiyah Ibnu Malik yaitu buah karya ayahnya. Ya siapa beliau yaitu Muhammadi Badriddini ibni Muhammad ibni Abdillah ibni Malikin. Ya putra beliau itu bernama Muhammad Badruddin ya bin Muhammad bin Abdullah ya Muhammad bin Abdullah itu ayah beliau bin Malik yaitu Ibnu Malik. Jadi putra dari Ibnu Malik. Ya rahimahumallahu taala. Al-mutawaffa sanata sittin wa na wa atin lil hijrati. Yang Muhammad Badruddin ya rahimahullahu taala itu wafat pada tahun 686 eh, Hijriyah. Al-Ma'rufu bi Syarhi Benin Nazimi. Ya, dan buah karya beliau itu dikenal sebagai Syarah Ibnu Nazim. Yaitu syarah dari ya putra An-Nazim yaitu Ibnu Malik. Nah, ini istimewanya karena buah karya ayahnya dijelaskan oleh putranya sendiri. Matabu'un fi mujalladin. Ya, dan syarah Ibnu Nazim ini dicetak dalam satu jilid. Bitahki dukturi abdil Hamidi As-Sayyidi. Yang mentahkiknya, yaitu yang melakukan penelitian ya atau biasanya ini terkait dengan keabsahan ya atau kesahihan lafat-lafat yang ada dibandingkan dengan manuskrip aslinya. Yang melakukan tahqiq atau muhakkiknya adalah Dr. Abdul Hamid As-Sayyid. Yamilu fi syarhihi ila diqqatil ibarati. Dan syarah beliau, yaitu syarah dari Muhammad Badruddin, rahimahullahu ta'ala, itu condong kepada ya ketelitian ungkapan yang beliau gunakan. Wasu'ubatil ma'khadhi ahyanan. Ya dan juga terkadang ya di dalam syarah beliau itu terdapat ya bisa diterjemahkan ya cara yang agak rumit atau juga kerasnya kritikan. Ya dan mungkin lebih tepat yang kedua karena beliau memang banyak mengkritik Alfiyah Ibnu Malik. Ya, atau terkadang ya, terkadang mengkritik Alfiyah Ibnu Malik buah karya ayahnya. Ya, dan itu terdapat dalam syarah beliau. Wa yaghlibu alaihi wa yaghlibu alaihi likhtisaru. Dan uh, syarah beliau yaitu syarah Ibnu Nadhim itu didominasi oleh ikhtisor, ya, ringkasan. Wa qad ta'aqqaba walidahu duna hawadatin fi ba'dil masaili. Ya dan sungguh ya beliau yaitu Muhammad Badruddin itu mengkritik ayah beliau sendiri. Ya duna hawadatin, ya dengan keras, ya, tanpa toleransi. Ya, beliau dalam syarahnya itu mengkritik dengan keras ayah beliau yaitu Ibnu Malik fi ba'dil masaili dalam sebagian permasalahan. Kita lihat catatan kaki. Unzur ala sabilil mithali ya syarh Ibn Nazimi safhata 58 wa mi'ataini wa tis'in wa khamsin wa khamsina ya safhata thamanin wa khamsina wa mi'ataini wa tis'in wa khamsina wa mi'ataini babat tanazu'i. Ya, sebagai contoh, ya silakan melihat Syarah Ibnu Nazim ya pada halaman 258 dan 259 pada bab tanazu'. Ya, maka di situ kita dapat melihat ya kritik yang keras terhadap apa yang disampaikan oleh ayah beliau tersendiri. Kemudian berikutnya Ar-Rabi'u syarhul ya bisa Ashmuni atau Ushmuni syarhul Ashmuni ya atau ini juga berbeda dengan apa yang ditulis oleh atau dicetak di Dar Ibnul Jauzi. Di Dar Ibnul Jauzi itu nomor 4 itu syarahnya Asy-Syatibi. Ya, dan mungkin lebih baik dibacakan juga yang syarah Asyatibi, karena itu disebutkan juga di syarah Asmuni ini. Ya, kalau begitu yang Ar-Rabi'u saya bacakan ringkas saja. Syarhu Abi Ishaqa Ibrahim bin Musa Asyatibi. Yang keempat, keempat yang ada di Dar Ibnul Jauzi itu adalah syarah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asyatibi al-mutawaffa sanata tis'ina wa sab'imi'atin lil hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 790 Hijriyah. Sammahu al-maqasidus syafiyatu fi syarhi khulas khula ya. Al-maqasidus syafiyatu fi syarhi sotil kafiyati. Yaitu judulnya al-maqasid Asy-Syafi'iyah fi syarhi khulasatil kafiyah. Wa huwa min ausa'i syuruhil alfiyati. Dan syarahnya Asy-Syatibi rahimahullahu taala itu merupakan ya salah satu syarah yang paling luas. Ya, dan itu dapat dilihat dari ketebalannya. Wa qad tubi'a fi asyrati mujalladatin ma'al faharisi ya. Dan uh, syarah dari Asy-Syatibi itu dicetak dalam 10 jilid. Ya, sangat tebal, ma'al faharis, ya bersama dengan indeksnya. Ya, jadi ini istimewa untuk disebutkan karena syarah ini termasuk yang paling luas dan paling tebal. Ya, namun di eh, cetakan yang ada di hadapan kita itu tidak disebutkan. Ya, kemudian kita masuk lagi ke situ. Ya Ar-Rabi'u kalau di Dar Ibnul Jauzi Al-Khamisu Syarhul Ashmuni wa huwa Abul Hasani Ali bin Muhammadinil Misriyu. Itu syarah dari Al-Ashmuni atau Al-Ushmuni dan beliau adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Misri. Kemudian Al-Ashmuniyu atau Al-Ushmuniyu. Al-Ushmuni, Al-Ashmuni. Al-mutawaffa fi hududi sanati tis'i mi'atin lil hijrati. Yang beliau wafat ya pada ya batas atau penghujung tahun 900 Hijriyah. Matabu'un fi arba'ati ajzain. Dan itu dicetak dalam 4 juz wa alaihi hasyiatu Muhammad ibn Ali As-Sabbani. Dan terhadap syarah dari Al-Ashmuni ini ada hasyiah ya catatan pinggir atau catatan kaki dari As-Sabban. Ya, dan biasanya memang satu set ya, hasy uh, eh, syarah dari Al-Ashmuni bersama hasyiah dari As-Sabban. Al-Mutawaffa sanata ya alfin wa mi'ataini wa sitin lil hijrati. Yang as rahimahullahu taala itu wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Wa ya'tabiru hadha syarha akfaru syuruhil alfiyati. Ya. Dan uh, syarah ini itu diambil pertimbangannya atau dijadikan acuan oleh kebanyakan syarah alfiyah. Ya, jadi syarah ini itu diambil sebagai acuan dan juga pertimbangan oleh banyak syarah-syarah alfiyah. Ya, tapi kalau dikatakan dari Ibnul Jauzi itu disebutkan ba'da syarhis syatibi. Ya, yang terbanyak diambil pertimbangan setelah syarahnya Asyatibi. Ya, karena syarah Asyatibi tebal ya. Jadi banyak yang mengacu juga. Tafsilan wa naqlan atau tafsilan ya. Karena ya rinciannya, rincian yang baik dari uh, syarah Al-Ashmuni dan Hasyiah As-Sabban wa naqlan lil madzahibi wa ara'i ulama'il arabiyyati. Dan juga karena menukilkan madhab-madhab yang ada dalam penjelasan alfiyah. Ya ini mungkin pada tahapan yang lebih lanjut kalau kita memang ingin mutakhassis di situ, ya spesialis di nahwu, maka mungkin kita akan mempelajari perbedaan pendapat tersebut dan juga pendapat-pendapat yang disebutkan oleh ulama bahasa Arab atau ulama nahwu. Ma'a Latin fil ibarati wa wuduhin fil bayani. Dan juga ini menjadi muktabar ya atau menjadi pertimbangan dan juga dijadikan acuan karena mudahnya ungkapan yang digunakan dan juga jelasnya penjelasan. Kemudian al-khamisu yang kelima syarhu jalalitini As-Suyuti yaitu penjelasan atau syarah dari Jalaluddin As-Suyuti. Wa huwa benu Abi Bakrin ibni Muhammadin As-Suyuti. Beliau adalah abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Al-mutawaffa sanata ihda ashrata wa tis'imiatin lil hijrati. Yang beliau asyuyuti rahimahullahu taala meninggal pada tahun 911 Hijriyah. Sammahu al-bahjatul mardiyatu. Ya sammahu al-bahjatul mardiyatu yang beliau memberikan judul pada kitab beliau atau syarah beliau terhadap Alfiyah Ibnu Malik itu dengan judul Al-Bahjah Al-Marudiyah. Wa huwa mukhtasarun jiddan. Dan Al-Bahjatul Marudiyah ini sangat ringkas. Matabu'un biha mishi syarhi bani aqilin wa matabu'un wahdahu. Dan Al-Bahjatul Marudhiyah itu dicetak menjadi catatan kaki atau kalau yang saya tahu catatan pinggir ya bagi syarah Ibnu Aqil dan juga ada yang mencetaknya tersendiri. Ya kalau yang menjadi hamish yang menjadi eh, catatan pinggir ya bagi syarah Ibnu Aqil itu cetakan yang cukup lama. Asadisu yang keenam ya yang disebutkan terakhir di sini atau kalau di dari Ibnu Jauzi As-Sabi'u. Syarhu Abi Zaidin ya Abdurrahman bin Ali bin Salihin Al-Makudi. Ya, Al-Fasi. Syarah dari Abu Zaid Abdurrahman bin Ali bin Salih Al-Makudi Al-Fasi. Al-Mutawaffa sanata wahidin wa thamani mi'atin lil hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 801 Hijriyah. Ya. Matabu'un wa alaihi hasyatun. Ya dicetak dan juga syarah Al-Makudi ini itu ada hasyiahnya. Ya. Li Syekhi Ahmada Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi Al-Azhari. Yang hasyiah tersebut ditulis, ditulis oleh Syekh syaikh Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi Al-Azhari. Wa tab'atan ukhra wa 'alaiha hasyiatu bani Hamdunin ibnil Haji. Dan juga uh, ada cetakan yang lain ya ada cetakan yang lain yang dia itu eh, ada ya dari Ibnu Hamdun bin Al-Hajj. Ya. Kemudian eh, ya kalau di dari Ibnul Jauzi itu ada tambahan wa tab'at wa tab'atun thalithatun biduni Khasiatin. Dan juga ada cetakan yang ketiga, di mana syarah dari Al-Makudi ini itu tidak ada hasyiahnya. Wahuwa syarhun muhtasorun Dan syarah dari Al-Makudi ini syarah yang ringkas. Ya. Hadihi ba'dun min syuruhil alfiyati. Yang disebutkan ini tadi ada enam atau tujuh. Itu adalah sebagian saja dari syarah-syarah alfiyah. Karena ada masih banyak lagi. Ya. Perhatian para ulama terhadap alfiyah sangat besar. Ya, sehingga syarahnya ada sangat banyak. Bahkan tadi dikatakan laisa yuhsa adaduha. Ya tidak terhitung jumlahnya. Ya kan tapi beliau menyebutkan yang ya penting-penting saja. amma alladzina nazaruha Ya, adapun para ulama yang menarasikannya ya karena alfiyah itu berupa bait. Ya bait syair itu ya sebetulnya sulit dipahami ya atau tidak mudah difahami. Ya, maka ada ulama yang membuatnya menjadi nazar. Menarasikannya atau membuatnya menjadi prosa, ya dibuat penjelasan. Fa fi muqaddimatihim al-'allamatu Jamaluddin maka yang memulai yang, meng, yang memulai untuk menarasikan Alfiyah Ibnu Malik itu adalah ya yang ya ada banyak ulama yang menarasikan tapi yang pertama ya, yang ada di depan itu adalah Al-Allamah Jamaluddin Al-Ma'rufu bibni Hisyaminin Nahwi yang beliau sangat masyhur atau dikenal sebagai Ibnu Hisyam An-Nahwi ya. Kita tentu kalau kita mempelajari ilmu nahwu akan sangat mengenal siapa itu Ibnu Hisham An-Nahwi. Yang beliau adalah ya, penulis dari Qatrun Nada. Al-Mutawaffa sanata sanata thnaini wa sitina wa atin lil hijrati yang beliau wafat pada tahun 762 Hijriyah fi mujalladin. Ya dan ini Audahul atau Syarah al, uh, ya Audahul Masalik ini itu dicetak dalam satu jilid. Ya dan itu juga yang saya miliki juga satu jilid. Ya samahu Audahul Masaliki ila Alfiyati bani Malikin. Yaitu Audahul Masalik ila Alfiyati bani Malikin. Matbu'un dan ini dicetak uh, ya jadi Audahul Masalik itu yang menurut beliau itu adalah penarasian dari Alfiyah Ibnu Malik. Ya bukan syarah tapi penarasian. Ya karena itu cukup ringkas ya dan juga mungkin Audahul Masalik itu masih memerlukan penjelasan. Ya, tapi ini kitab yang sangat masyhur. Ya, apalagi ketika membahas Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan eh, wa alaihi hawashin lil ustadzi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi. Ya, dan juga Audahul Masalik itu juga memiliki hasyiah, ya catatan kaki yang ditulis oleh ya ya ulama nahwu yang sangat masyhur yaitu Al-Ustadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Kemudian kemudian waqadishtahara bismi atau diyahi. Ya dan eh Audahul Masalik itu juga masyhur dengan nama atau tawdih Wa qad syarahahu Asy-Syaikh Khalidunil Azhariyu an nahwiyyu dan juga Audahul Masalik ini disyarah oleh Syekh Khalid Al-Azhari An-Nahwi Al-Mutawaffa sanata khamsin wa tis'imi'atin nil hijrati yang beliau wafat pada tahun 905 Hijriyah. samma syarhahu at-tasrihu bimadmunit tawdihi. Yang beliau yaitu Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari An-Nahwi rahimahullahu taala memberikan judul syarah beliau terhadap Audahul Masalik dengan At-Tasrih bimadmunit taudihi Wahuwa syarhun mufidun. Ya, dan ini adalah syarah yang penjelasan yang sangat bermanfaat terhadap Audahul Masalik. Matbu'un fi mujalladaini. Dan ini dicetak dalam dua jilid. Wa mimman, ya kemudian berikutnya, wa mimman a'rabal alfiyata asyaykhu Khalidunil Azhariyu. Dan di antara ulama yang mengi'rab. Ya, alfiyah itu ada yang memberikan penjelasan, ada yang menarasikan, dan juga ada yang sampai mengi'rabnya. Ya. Dan di antara yang mengi'rab alfiyah itu adalah Shaykh Khalid Al-Azhari. Al-Madhkuru yaitu yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau adalah penulis dari At-Tasrih bimadmunit Taudih. Fi Mujalladin, yaitu dicetak dalam satu jilid. Sammahu tamrinut tullabi fi sina'atil I'robi. Ya, kitab beliau yang mengi'rob alfiyah itu diberi judul Tamrinut tullab fi sina'atil Mata Matabu'un, Ya, dan itu dicetak. Wabiha mishihi muwassilut tullabi ila qawaidil i'rabi syaikhi nafsihi. Dan juga eh, dicetak juga ada hamisnya. Ada catatan kaki atau catatan pinggirnya. Yaitu ya yang dicetak dengan catatan pinggir itu diberi judul Muwassilut Tullabi ila Qawaidil I'rabi yaitu buah karya beliau sendiri, yaitu Asyaih Khalid Al-Azhari rahimahullahu taala. Ya, kemudian uh, hadihi ba'du syuruhil alfiyyati wa khidmatil ulama ilaha. Ya ini tadi yang disebutkan semuanya itu hanya sebagian saja dari syarah-syarah alfiyah dan juga sumbangsih para ulama nahwu terhadap alfiyah Ibnu Malik ada yang menarasikannya dan juga ada yang mengi'rabnya. Wahia min syuruhin katsiratin tadullu ala ahammiyatil alfiyati wa qimatiha 'indan nuhati. Dan yaitu tadi semua itu adalah syarah-syarah yang sangat banyak. Ya, dan banyak yang belum disebutkan. Tadullu ala ahammiyatil alfiyati dan ini itu menunjukkan ya betapa pentingnya ya Alfiyah Ibnu Malik wa qimatiha 'indan nuhati. Ya, dan juga menunjukkan betapa berharganya Alfiyah Ibnu Malik ini di sisi para ulama nahwu. Ya. Beliau menunjukkan alasannya fa inna kathratash syuruhi ala kitabin ma dalilu ahammiyatihi wa faidatihi. Ya. Ini juga ya mungkin kaidah ya. Fa inna kathrata syuruhi ala kitabin ma dalilu ahammiyatihi wa faidatihi. Ya karena atau maka sesungguhnya banyaknya syarah atau penjelasan terhadap ya, kitab apapun itu adalah dalil atau yang menunjukkan betapa pentingnya kitab tersebut dan juga betapa berfaedahnya kitab tersebut ya kita bin ma ya ma di sini itu adalah ma tamah nakirah ya artinya dia itu menjadi sifat untuk kitab jadi nanti akan ada penjelasannya ketika membahas ya pada tempatnya ya di sini jenis ma salah satunya adalah ma tamah nakirah dia tidak perlu silah dia berdiri sendiri menjadi sifat untuk kitabin Ya kemudian kita lanjutkan walam yashrahi walam yashrahi ibnu Malikin alfiyatahu. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala sendiri itu beliau tidak memberikan syarah atau penjelasan terhadap alfiyah beliau tersendiri. Ya, kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi ada tambahan eh, ala dzakarahu ba'dul bahithina ya sebagaimana yang disampaikan oleh ya para peneliti terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik mukhalifan bidzalika ya manhajahul ma'huda fit ta'lifi ya dan ini <clears throat> bertentangan <clears throat> ya bertentangan dengan eh, metode beliau yang umum yang biasanya dalam penulisan. Ya, jadi beliau biasanya kalau memiliki buah karya itu beliau jelaskan, beliau syarah sendiri. Haitsu kana yashrahu mutunahu wa arajizahu. Di mana beliau itu ya mensyarah ya biasanya itu mencara atau memberikan penjelasan terhadap matan-matan yang beliau tulis wa arojizahu. ya arojiz itu jamak dari urjuzah ya itu adalah syair ya tapi yang mengikuti baharnya rojaz ya ini pembahasan ilmu arut ya pembahasan ilmu arut yaitu yang berkaitan dengan syair ya intinya beliau memiliki banyak syair yang mengikuti bahar rojaz Ya, dan beliau kalau menuliskan matan atau syair rojas tersebut itu memberikan penjelasan. Itu metode yang umum bagi beliau. Wala'allahu taroka syarhahu iktifaan. Ya. Dan barangkali beliau itu meninggalkan syarah untuk alfiyah beliau ya karena beliau sudah mencukupkan fima yabdu ya sebagaimana yang tampak bisyarhil asli ya beliau itu sudah mencukupkan mengapa beliau tidak mensyarah alfiyah karena beliau sudah mencukupkan diri dengan syarahnya kitab asal wahuwal kafiyatu yaitu al-kafiyah ya kita mengetahui bahwa Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah ini itu merupakan ringkasan dari Al-Kafiyah yang Al-Kafiyah itu tebalnya ya tiga kali dari Al-Khulasah atau al Alfiyah Ibnu Malik ini. Dan beliau sudah melakukan syarah atau penjelasan terhadap Al-Kafiyah. Maka barangkali beliau mencukupkan, ya, beliau tidak mencerah fiyah karena beliau mencukupkan dengan syarah dari uh, eh, Al-Kafiyah tadi. Fa innahu syarahaha qabla an yanzimal alfiyata. Karena beliau itu sudah mensyarah atau menjelaskan Al-Kafiyah tadi sebelum sebelum beliau menyusun Alfiyah ya, atau meringkas Al-Kafiyah menjadi Alfiyah. Ala ma rajjahahu ya ala ma rajjahahu ba'dul bahithina. Ya, sebagaimana ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ya peneliti dalam ilmu bahasa Arab. Wa syarhul kafiyati syarhun li alfiyatihi. Ya, maka syarah untuk al-kafiyah itu sudah menjadi syarah atau penjelasan untuk alfiyah beliau. Kita lihat catatan kaki. Ya, unzur muqaddimata syarhil kafiyati li muhaqqiqil kitabi. Ya. Ini dapat dilihat pada pembukaan syarah Al-Kafiyah, ya pembukaan dari muhakkiknya. Ya dari orang yang meneliti keabsahan eh, lafat-lafat eh, yang ada dengan naskah atau manuskrip aslinya. Ya, berarti muhakkik memberikan penjelasan tersebut. Ya, eh, Al-Mujallad al-Awwala kita bisa melihat pada jilid 1 eh, pada ya safhata khamsin wa arba'ina pada halaman 45. Kemudian wanzur ya bughyatul wi'ati lisuyuti. Ya dan juga bisa dilihat pada kitab Bughyatul Wi'ah ya karangan asuyuti rahimahullah rahimahullahu taala ya safhata thalathin wa thalathina wa mi'atin pada halaman 133. Kita kembali ke atas. Wa idza kanatil alfiyatu bihadhil makanati fa innaha ya lam taslam minal ma'akhidhi wal i'tiradati ala nadhimiha. ya dan walaupun alfiyah ibnu malik itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan para ulama nahwu. Fa innaha lam taslam minal ma'akhidhi wal i'tiradati ala nazimiha. Akan tetapi ya Nazim atau Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ya tetap tidak selamat dari ya celak celaan atau kritikan. Ya, walaupun Alfia beliau itu memiliki kedudukan yang tinggi tapi beliau tidak selamat dari kritikan dan celaan. Sya'nuha fi dhalika sya'nu kulli muallafin yatasadda jam'un kathirun li syarhihi. Ya dan keadaan ini ya keadaan di mana tidak selamat dari kritik dan celaan ini itu juga sama untuk keadaan setiap ya buah karya beliau. Ya. Ya di mana ada Ya, jam'un kathirun ada ya sekelompok ulama yang cukup banyak yang juga memberikan penentangan terhadap syarah beliau. Ya berarti syarah terhadap Al-Kafiyah. Lakinna hadhil ma'khadha la athara laha. Ya, akan tetapi kritik atau celaan tersebut itu tidak berefek ya tidak memiliki pengaruh, pengaruh ya, tidak berefek dan tidak memiliki pengaruh. Idza ma ya idza ma qurinat bil faidatil ilmiyati minal alfiyati min jihatin. Ya kritik atau celaan tersebut itu tidak ada bekasnya, tidak ada pengaruhnya, apalagi jika dibandingkan dengan faidah ilmiah dari atau faidah ilmiah yang dikandung oleh Alfiyah Ibnu Malik dari satu sisi. Ya. Wa atharil mu'allafi wal istifadati minhu fitirasatin nahwiyati min jihatin ukhra. Ya, dan kritik dan celahan tersebut itu juga tidak memiliki pengaruh yang besar ya jika dibandingkan dengan ya pengaruh karangan-karangan beliau dan juga faidah-faidah dari karangan-karangan tersebut ya dalam ya khasanah pembelajaran ilmu nahwu ya dari sisi yang lain. Kemudian wa takhtaliful ma'akhidhu 'alan nadhimi min muallafin li akhar. Ya dan kritik dan celaan tersebut itu yang bervariasi. Terdapat banyak perbedaan ya kritik terhadap Ibnu Malik rahimahullahu taala Ya, dari satu ya, tulisan atau satu komentar satu buku ke buku yang lain, ya, bervariasi. Kemudian syiddatin Wasuhulatin, Ya, kritik dan celaan tersebut ada yang keras tapi ada juga yang ringan. Qillatin wa kathrotin. Ada yang kritiknya sedikit, ada yang banyak ala anna ba'daha yumkinul ijabatu anhu bila takallufa wala tamahula. Ya, akan tetapi sebagian dari kritik-kritik tersebut itu dapat dijawab ya, dapat atau memungkinkan untuk dijawab tanpa dibuat-buat dan juga tanpa perlu mencari-cari alasan. Bal lau su'ila benu malikin anha fi waqtihi la ajaba bisihhati adadin minha. Ya, bahkan jika Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ditanya mengenai ya masukan atau kritik atau celaan tersebut pada zaman beliau dahulu, maka beliau akan dapat menjawabnya dengan ya berbagai macam jawaban yang benar. Ya, jadi yaitu adalah keadaannya. Kita lihat catatan kaki, undur ala sabilil mithali babal alami inda qawlihi. Ya, sebagai contoh kita dapat melihat ya pada babul alam membahas mengenai al-alam atau nama ketika beliau mengatakan wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za insiwahu sahiba. Ini pembahasan ya nanti tapi ya intinya ketika beliau menyebut tentang alam, beliau menyebutkan alam itu ada tiga jenis. Ada yang berupa isim, ya kemudian ada yang berupa kunyah, dan ada yang berupa lakob. Dan beliau berpendapat, maka akhirkanlah lakob, ya insiwa husahiba, ya jika nama tersebut atau seseorang itu memiliki dua nama yang lain, yaitu isim dan kunyah. Artinya ketika ada isim dan kunyah, maka beliau berpendapat lakop itu wajib diakhirkan. Ya, dan tentu saja ini adalah pendapat beliau. Dan kalau misalnya ada orang yang mengkritik atau memberikan masukan atau celaan terhadap pendapat yang beliau pilih, maka beliau akan dapat dengan mudah menjawabnya. Rahimallahu bena malikin. Ya rahimallahu bena malikin. Semoga Allah merahmati Ibnu Malik wa athabahu ala khidmati lughatil Qur'ani dan juga membalas beliau yang memberikan pahala kepada beliau karena sumbangsi beliau terhadap bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan juga dan semoga salawat yaitu tersampaikan kepada nabi kita Muhammad wa ala alihi dan juga kepada para keluarga beliau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau wasahbihi dan juga pada para sahabat beliau ajma'in ya keseluruhannya. Ya ini adalah akhir dari muqaddimah yang membahas mengenai Alfiyah Ibnu Malik baik itu keistimewaannya dan juga eh, khidmat atau sumbangsi para ulama terkait alfiyah ini. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas ya, atau masuk kepada pembahasan bait-bait alfiyah Ibnu Malik. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dan juga keistiqomahan dan juga pemahaman ya, di mana ilmu tersebut dapat melahirkan amalan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.